Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi man walah Wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd Bismillah rahimun rahimukumullah Kita masih membaca ayat Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat At-Taubah ayat ke-36 إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين Kemudian Syekh Rahman as rahimahullah menjelaskan tentang mana ayat wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Yang kesimpulannya kata beliau rahimahullah ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama di tafsiran ayat ini adalah qatilu jami'an wal musyrikin wal kafirin birabbil alamin perangilah oleh kalian semua golongan musyrikin wal kafirin orang-orang yang telah berbuat syirik dan kufur kepada Allah Rabbul Alamin wala tahussu ahada minhum bil qital duna ahad jangan kalian khususkan satu golongan saja dari mereka. Balik'aluhum kullahum lakum a'da'a. Bahkan jadikanlah semua mereka sebagai musuh bagi kalian. Kama kanu huwa ma'akum kadzalik. Kama kanuhum ma'akum kadzalik sebagaimana mereka pun menjadikan kalian semua musuh mereka. Qad ittakhadhu ahlal imani lahum la yalunahum min syarri syai'a. Mereka orang kafir musyrikin telah menjadikan seluruh orang beriman sebagai musuh mereka. Ini penafsiran yang pertama. Qatilul musyrikin kafah yakni perangilah oleh kalian seluruh kelompok musyrikin. Perangilah oleh kalian seluruh kelompok orang-orang kafir dengan kekufuran apapun, dengan kesyirikan apapun. Kafah hal dari maf'ul dari musyrikin. Kafah maf'ul dari maf'ul dari musyrikin. Jadi, perangnya seluruh musyrikin seluruh kafirin. Qala wa yahtamil an annaka fahalun minal wawi eh, minal fa'il. Penafsiran yang kedua ada kemungkinannya kafah ini adalah hal dari wau jamaah dari fa'il. Wa qatilu waunya fa'il hal dari fa'il dari kafah hal dari wau. Mananya berarti wayakunu yakunu hadzal mana hadza mana yang kedua ini kemungkinannya adalah waqatilu jami'ukum al musyrikin. Hendaknya seluruh kalian memerangi orang-orang musyrikin. Kafah hal dari wau jamaah berarti hendaknya seluruh kalian memerangi orang-orang musyrikin. Fayakunu fiha berarti kalau dengan tafsiran yang kedua ini ada faidah wujubun nafir ala jamil mu'minin. Wajibnya seluruh orang-orang beriman keluar untuk berperang. Nah, ini dua kemungkinan. Wa qatilul kafah kafah bisa hal dari musyrikin bisa hal dari waw jamaah pada qatilu. Kalau kafah hal dari musyrikin berarti perangilah seluruh orang-orang musyrikin, seluruh orang kafir. Kalau kafah hal dari wau jamaah berarti hendaknya seluruh kalian hendaknya seluruh kalian memerangi orang-orang musyrik. Qala Abdul Rahman as rahimahullah wa qad nusikhat ala hadzal ihtimal. Tapi ihtimal yang kedua, ihtimal yang kedua, kemungkinan yang kedua telah mansuh. Telah mansuh biqalihi wa ma kana al-mu'minu وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر طائفة منهم ليتفقهوا في الدين tapi kemungkinan yang kedua kemungkinan yang kedua bahwasanya kafah itu adalah hal dari jamaah telah mansuh telah mansuh dimansuh oleh ayat yang berikutnya perintah untuk adanya sekelompok orang beriman untuk tafakuh fiddin jangan semuanya pergi tapi ada sekelompok mereka yang tafakuh fiddin sehingga yang tersisa ada ihtimal yang awal yaitu kafah adalah hal dari musyrikin. Perangi perangilah oleh kalian seluruh orang-orang musyrikin, seluruh orang kafirin secara umum. Karena kemungkinan yang kedua yaitu mansuh dengan ayat Allah wa maka nal al-mu'minuna kafah tidak seyogianya ke orang beriman berangkat semuanya berperang falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun. Hendaknya ada di setiap kelompok itu sekelompok orang yang tafakuh fiddin. Tidak boleh pergi semuanya. Qala itu yang pertama. Qaluhu wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahui oleh kalian sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Tentunya ma'iyah di sini kebersamaan sini adalah kebersamaan yang khusus maya khasah maya khasah kebersamaan yang khusus yakni bi'aunihi wa nasrihi wa ta'yidihi Allah bersama orang bertakwa dengan pertolongannya senantiasa menolong mereka ia membantu mereka membela mereka dan menguatkan mereka qala fal tahrisu ala istimal ya taqwallahi maka undang yang kalian bersemangat untuk mengamalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisirrikum wa alanikum. Ketika sirrikum dalam kesendirian kalian wa alanikum atau ketika kalian sedang di hadapan orang banyak terlihat orang. Wal qiyam bi taatihi dan hendaknya kalian mengamalkan ketakwaan kepada Allah ketika kalian melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingat karena idiom koma bi artinya melaksanakan, menunaikan. Ketika kalian sedang menunaikan ketaatan maka hendaknya kalian terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala khususan inda kital kuffar. Terkhusus ketika sedang memerangi orang-orang kafir. Dalam medan perang. Ketika sedang memerangi orang kafir, sangat butuh seorang menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian kata beliau? Terkhusus ketika dalam keadaan perang, fa innahu fi hadil hal. Karena dalam keadaan seperti ini, ketika dalam keadaan peperangan memerangi orang kafir, rubbama tarakal mu'minu ala amala bitaqwa. Kadang seorang mukmin meninggalkan amalan takwa ya dengan emosinya dia membunuh anak kecil misalnya dengan emosinya dia membunuh wanita yang tidak bersalah yang tidak ikut perang ya membabi buta meninggalkan takwa nah atau mungkin karena kejenuhannya dia sehingga berbuat maksiat di dalam medan jihad ya, hadil hal dalam keadaan sedang berperang itu kadang seorang mukmin meninggalkan amalan takwa sehingga diperingatkan wa alamu anna allaha ma'al muttaqin Rubbama tarakal mu'min amal taqwa. Kadang dalam keadaan sedang berperang, kadang seorang mumin meninggalkan ketakwaan. Fi muamalatul kufar ketika bermuamalah dengan orang kafir walada ada al muharibin. Sebagian mereka ia terjatuh ke dalam tadi pelanggaran syar'i dengan membagi buta, membunuh anak, anak kecil, para wanita, dan sebagian mereka bisa jadi terjatuh ke dalam nah anak orang kafir membocorkan rahasia kepada orang kafir. Ya, ketika di keadaan genting dalam peperangan butuh takwa, maka Allah mengingatkan wa alamu annallaha ma'al muttaqin. Setelah di ayat yang ke-36 Allah menerangkan bahwasanya dari 12 bulan 12 bulan yang ada ada ashurul hurum. Ada 4 bulan haram Syawal uh, ah, afwan Dhul Hijjah Muharram dan Rajab di dalam ayat sekarang ini ke-37 Allah menerangkan satu di antara sekian akhlak zamimah yang tercela yang ada pada orang-orang musyrikin kafirin. Qala subhanahu innaman nasi'u زيادة في الكفر يغض به الذين كفروا يهلونه عاما ويهرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ويهل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين إنما hanyalah Kata sesungguhnya an-nasi ya ini adalah penundaan. Penundaan. Sehingga riba dari riba dua, ada ada dua, riba al-fadl dan riba nasiah. Riba nasiah adalah riba menunda pembayaran sesuatu yang harusnya kontan. Nasi. Sesungguhnya nasi di sini penundaan di sini penundaan yang dilakukan orang-orang musyrikin yaitu mereka menunda bulan haram ke bulan berikutnya. Ada kurang yang mereka ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka butuh untuk perang di bulan Rajab misalnya. Mereka mereka langgar. Bulan Rajab mereka halalkan perang, kemudian diundur waktu haramnya di bulan berikutnya di bulan Sya'ban. Demikian misalnya. Atau di bulan Muharram mereka butuh perang, mereka katakan bulan ini halal perang, kita lanjut perang. Nanti iya bulan haramnya diundur ke bulan berikutnya, bulan Safar, bulan Rabiul Awal atau yang lainnya. Ini maksud ayat ini. An-nasi perbuatan mereka menunda-nunda dan mengganti bulan haram itu adalah ziyadatun fil kufur. Tambahan dari kekufuran yang ada pada mereka. Qala Sa'd Rahman Sa'd rahimahullah an-nasiyu An-nasi'u huwa maka nahlu jahiliyah adalah apa yang dilakukan orang jahiliyah yastamilunahu fil asrul haram. Mereka lakukan di bulan-bulan haram, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Wa kana min jumlati bida'ihim al-batilah. Di antara sejumlah kebidahan mereka yang batilah annahum lamma ra'au ihtiyajahum lil qital fi ba'di awqatil aslul haram ketika mereka merasa butuh untuk perang di sebagian bulan-bulan haram butuh perang di bulan haram, atau di bulan Rajab atau di bulan haram yang lainnya qala ra'au bi araihim al fasidah mereka pun berpendapat mengeluarkan ra'yu yang dengan pikiran mereka dengan ra'yu mereka yang rusak mereka mengeluarkan pendapat an yuhafidhu ala iddatil asl haram alati haramallahu kita fiha mereka kata mereka kita tetap mereka tetap menjaga bulan-bulan haram tadi yang diharamkan oleh Allah untuk berperang padanya wa an yuakhiru ba'dal ashuril haram mereka mengakhirkan sebagian bulan haram tadi ayuqaddimuhu atau mereka kedepankan waj'alu makanahu dan mereka jadikan sebagai gantinya min ashuril hil dari bulan-bulan yang halal ma'aradu. Ya, bisa diakhirkan, bisa dimajukan. ya. Ketika mereka mereka misalnya mau berperang di bulan Jul Qadah, ya, Mereka majukan bulan haramnya. Kita, mereka kita majukan. Bulan Syawal sekarang tidak boleh perang. Bulan Syawal sekarang haram perang. Tapi nanti bulan Qadah halal. Ini maksudnya. Berarti bulan haramnya dimajukan. Atau bulan haramnya mereka mundurkan. Tadi contohnya. Iya, bulan Rajab sekarang halal perang. Nanti bulan haramnya kita tunda. Bulan Saban baru haram perang. Ini, ini maksudnya. Dengan rayu mereka, kebidahan mereka, mereka merubah-rubah bulan-bulan haram. Kadang mereka majukan, kadang mereka mundurkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Qala fa idza ja'aluhu makanah ahlul qital Ketika mereka sudah menetapkan ada bulan yang sebagai gantinya, maka mereka pun menghalalkan perang di bulan-bulan haram. Wajalus sahrul halal haraman dan mereka menjadikan bulan yang tadinya halal perang mereka jadikan sebagai bulan haram. Ini perbuatan orang-orang musyrikin. Qala fahadha kama Allah anhum maka perbuatan seperti ini sebagai Allah sebagian Allah telah kabarkan annahu ziyadatun fi kufrihim wa dalalihim ini adalah menambah kekufuran mereka dan kesesatan mereka walima fihi minan mahazir karena perbuatan mereka ini merubah-rubah bulan-bulan haram ada beberapa mahazir ada beberapa bahaya yang dilanggar. Gue sebutkan empat nanti saya sudah baca. جزاك الله أعلم بصراحة Santri jangan udah bubar. Santri. Santri. Nggak dengar.